Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Humazah Makkiyah wa Madaniyah wa hiya ayat Wailun kalimatu adab awadin fi jahannam Likulli humazatil lumazah Ay kathirul hamzi wal lamzi Ay al-ghibah Nazalat Fi man kanat yagtabun nabiya sallallahu alaihi wasallam والمؤمنين كأمية بن خلف والوالد بن المغيرة وغيرهما الذي جمع الذي جمع بالتخفيف والتشديد الذي جمع بالتخفيف والتشديد مالا وعدده أعصاه وجعله عدة لحوادث الدهر يحسب لجهله أن ماله أخلده ja'alahu khalidan la yamutu kalla rada la yumbadanna jawabu qasam mahdhuf ay liyat rahanna fi fil hutama la yutrahanna la yutrahanna fil hutama alladhi tuhtamu kullu ma alga fiha tuhattim tukassiru tahtim tuhattim التي تحتم كلما ألقى فيها ألقي كل كلما ألقي فيها التي تح التي تحتم كل كلما ألقي فيها وما أدراك أعلمك ما الحتمة نار الله المقدة المسعرة التي تطلع تشرف على الأفئدة تشرف التي تطلع أي تشرف على الأفئدة al-gulubi fatahrikuha wa alamaha ashadda min alami ghairi wa alamuha ashadda min alami ghairiha lilutfiha innaha alaihim jam'u jama'a ad-dhamira ri'ayatan makna kul muqsadah bil hamzi wa bil wawi badaluhu أي مطبقة atau مطبقة مطبقة في عمد bidomil harfain wa bi fathi wa bi wa bi mumaddadah sifatan lima qablahu wa takunu naru dakhilal amd Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Surah Al-Humazah Humazah ada khilaf antara Makiyah dan Madaniyah Pis'u ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun. kalimat adab. Kalimat untuk adab. Jadi celaka kamu seakan-akan begitu. Hah? celaka kamu gitu. wailun likulli humazatil lumazah kalau wailun itu jadi nakirah kalau wailun itu jadi ma'rifah jadi alam wadin fi jahannam yaitu nama daripada lembah ada di jahannam berarti alam kalau alam ya berarti nakirah sudah eh, apa ma'rifah berarti. Jadi kalau nakirah kalimat itu adab. Kalau ma'rifah wadin fi jahannam. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah kathirul hamzi. Ada khilaf antara ulama di sini makna daripada hamzi wal lumaza kathirul lamzi kalau di sini dikatakan al ghibah kathirul ghibah banyak orang yang ngerasani ngerasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hah? Ada lagi yang mengartikan bahwa Al-Hamaz dan Al-Lamaz itu riwayat daripada Ibn Abbas humul masya'una bin namimah yaitu orang-orang yang selalu menyebarkan adu domba al-mufarriquna bainal ahibbah yang selalu memecah belah antara orang yang saling cinta al-baghuna al-aib lil bari yang menghendaki atau yang mencacat orang-orang yang jauh daripada perbuatan yang cacat tadi itu. Nah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda syarru ibadillah sejelek-jelek hamba Allah al-masya'una bin namimah al-mufsiduna al ahibbah al baguna lil buraa'i al-aib orang yang selalu mengadu domba omongan si A disampaikan si B tujuannya supaya bentrok kemudian keluarga jadi rame gara-gara dia mengendaki satu perpecahan kerusakan dalam kerukunan kemudian orang-orang yang baik dituduh macam-macam dituduh zina, selingkuh, macam-macam lah Hah? Kalau ini dikatakan al-lamzu dan al-hamzu itu adalah sama artinya. Berarti yang kedua takkit kepada yang pertama. Takkit kepada yang pertama. Berarti al-lamaz di sini al-lumaza takkit daripada humaza. Tapi ada lagi yang mengartikan bahwa al-humaza itu yaitu yang menjelekkan kamu di di luar tidak berhadapan ngerasa nih kamu jelek-jelekkan kamu itu alhamzu al-humazah itu orang-orang yang menjelek-jelekkan kamu ada di luar wal yang jelek-jelekkan kamu di muka kamu gitu. Ada yang mengartikan sebaliknya malah Ada yang menyatikan juga al humazah itu orang yang mengganggu dengan tangan Baik memukul Jungkrakno, julekno misalnya Kalau al humazah yang mengganggu dengan lisan menjeda dengan lisan Hmm? Ada lagi al-lamaz tadi itu lumaza yang mengisyaratkan dengan mata. Yang mengisyaratkan dengan mata. Alhasil banyak khilaf ada di situ. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu wazannya ikut fu'alah ya. Fu'alah di dhammah fa'nya dan di fathah ainnya ini mubalaghah li mubalaghatil fa'il bilang fu'ah al min minal fi'il yang banyak berbuat karena itu dikatakan humazah kathirul ghibah kathirul hamzi tapi kalau fu'lah limubalaghatil maf'ul. Sama dengan lu'ana kathirul la'ni. Banyak melaknat. lu'ana itu. Kalau lu'na banyak dilaknat. Hah? Banyak dilak dilaknat. Karena itu jangan baca humzah. Ini banyak dihibai berarti. Tapi humazah yang banyak riba. Ayat ini nazalat turun fiman kana yaghtabun nabi. Menceritakan orang yang selalu menghibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mukminin dan orang-orang beriman. Mereka jelek-jelekkan begitu untuk bahan tertawaan. Jadi mereka melecehkan begitu untuk bahan tertawaan. Ka Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah dan selain keduanya As bin Wa'il misalnya Mereka adalah orang selalu menjelek Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka celaka, kata Allah. Atau mereka akan masuk lembah ada di jahanam nantinya. Nauzubillah min dzalik. Alladhi jama'a mala wa addadah. Alladhi jama'a yang mana kulluhu mazatil lumazah tadi itu orang sering ngerasain Rasulullah itu adalah orang yang jama'a malan wa addadah. Mereka adalah orang yang mengumpulkan harta dan selalu menghitungnya harta, boleh? Jamaah boleh dibaca jama'ah itu litaksir atau jamaah yang banyak mengumpulkan atau jamaah yang dia mengumpulkan malan wa addada harta wa addada ay ahsahu yang menghitung harta itu terus kumpulkan harta dihitung terus Ada lagi addada itu minal uddah. Persiapan. Nah, jadi di sini kalau addada menghitung ahsahu makna. Kalau daripada persiapan al itu minal uddah ai uddah li hawadith dahar ja'alahu dijadikan itu harta persiapan kalau ada musibah kumpulkan harta kalau saya sakit. Kalau ada musibah itu, kalau ada gempa, ketika ada masalah. Nah. Jadi ada dua artinya. Ini sebetulnya asohu au ja'alahu gitu. Ada dua artinya. Yahsabu anna ma akhlada. akhladah. Yahsabu orang yang selalu guncing Rasulullah itu, mengibar Rasulullah itu mengira anna malu harta yang ia kumpulkan itu akhladah menjadikan dia orang yang kekal. ja'alahu khalidan. Hartanya ja'ala maluhu khalidan. Hartanya menjadikan dia menjadi orang yang kekal. Dia mengira kalau sudah dikumpulkan hartanya berarti dia itu hidup kekal. Dengan harta yang banyak bertumpuk berarti nanti dia tadi itu akan mencapai satu martabah kedudukan yang tinggi yang menjadi orang kekal di atas dunia. Layamut, yang enggak mati. Kalla rada dicegah tentang ini nggak mungkin itu ya. La yumbadanna, bahkan mereka tadi la yumbadanna, la yutrahanna. Benar-benar dia akan ditaruh fil hutamah. La yumbadanna. Jawab gosam mahduf. Menjadi jawab daripada Sumpah yang mahdhuf La yumbadanna Lama uti alil gosam berarti ini ya Benar-benar akan ditaruh atau dilempar mereka orang itu yutrohanna fil hutamah tadi itu fu'ala mubalaghatul fa'il ya, mubala mubalaghah untuk sifat fa'il. Hutamah itu artinya dari hatama ya, hatama itu kasara, memecah atau menghancurkan. Hutamah sangat menghancurkan, yaitu hatim. Allati hatim yang yang sangat menghancurkan itu kasir kullama ulgiya fiha, segala yang apa yang dimasukkan ke dalamnya akan dihancurkan semua yang menghancur yang yang masuk ke dalam hutamah akan dihancurkan. Wa ma adraka mal hutamah? Dan apa yang mengenalkan kamu tentang hutamah itu? Kenal sampai mana itu hutamah? Hutamah yaitu narullah al-muqadah al-musa'arah yaitu api neraka yang Allah hidupkan allati tattali'u 'alal afidah allati tusyrifu yang sampai hati tadi itu taksyah yang yang meliputi api tadi itu alal afidah alal gulub hati-hati manusia fatuhrigwa maka akan membakar itu api narullah ha itu afidah jadi kalau orang sakit, sakitnya tadi itu merata ke seluruh tubuh sampai ke jantung, mati dah. Cuma Narullah Mugoda ini sakit sampai ke hati, sampai ke jantung manusia, tapi nggak mati. Anda bisa bayangkan itu, gimana itu? Masuk ke dalam api, neraka, dia dibakar, Bukan hanya sekedar sak, kebak, itu tangannya aja, tapi seluruh tubuhnya sampai ke jantungnya terbakar. Wa alamuha dan alam sakitnya itu gulub atau afidah hati asyaddu min alami ghairiha. Lebih keras daripada sakitnya yang lainnya. Lilut fiha karena halus. Hah? Jantung atau hati tadi itu adalah halus. Kalau misalnya tangan tadi itu kena duri sakit memang, tapi kalau jantungnya yang kena duri itu bisa bayangkan. Kalau luka dikit tangan biasa, tapi kalau jantung luka dikit sakitnya lebih parah daripada yang lainnya. Dan itulah Hutomah tadi itu api Allah yang akan membuat sakit sampai ke jantung-jantung tadi itu hati tadi itu merasakan sakit. Ya, untuk masalah gulub banyak khilaf antara ulama, ada menyatakan gulub yang di sini adalah ruh. Ada yang menyatakan bahwa gulub ini adalah sanubari dan macam-macam. Ada yang menyatakan akal. Tapi yang jelas begini, Ketika manusia tadi itu ada di dunia Antara ruh dan jasad ini yang dominan ruh eh, Yang dominan jasad Karena itu ketika ruh sakit Ya terasa sih Kita sumpah, Kita susah Kita ruh sakit Kerasa juga di jasad Tapi ketika jasad yang sakit lebih terasa Kalau di dunia ini Sakit gigi Waduh terasanya luar biasa Nah, nanti kalau sudah mati di alam barzakh, ruh lebih dominan daripada jasad. Hah? Ketika ruh yang diadab, terasanya luar biasa. Lebih dominan ruh tadi itu daripada jasad. Tapi ketika nanti di akhirat dikumpulkan dua-duanya merasa ini. Jadi azab akhirat ini dua-duanya merasa dirasakan oleh jasad dan juga ruh. Karena itu adabnya sangat keras. Begitu juga kalau dalam nikmat nanti di akhirat dua-duanya terasa. Nah, dua-duanya terasa. Kalau api dunia membakar kita, jasad kita yang merasa panas, ruh kita biasa. Tapi kalau akhirat jasad dan ruhnya akan terasa. Sudah dimasukkan dalam hutamah Inna alaihim muqsadah itu muhtoma alaihim di atas mereka riayah kepada makna kullu humazatil lumazah kullu itu bisa semuanya berarti ya api itu di atas mereka muqsadah bil hamzi muqsadah hamzanya jelas atau bilwawi wawi musodah jadi badalnya hamzi jadi badalnya hamzah jadi diganti muqsadah dengan ditampakkan atau musodah ay mutbaqah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala Ditutup fi umudin. Fi bimana ba Dengan umud atau fi amadin. Kalau dibaca umud itu jamak daripada amud tiang-tiang. Seperti rasul jamaknya rusul fi umudin gitu atau jamak daripada imad. Seperti kitab jamaknya apa? Kutub. Ada di tiang-tiang gitu. Ditutup dengan tiang-tiang. ada yang membaca fi amadin. Amad itu isim jamak. Isim jamak untuk amud. Ada lagi menyatakan bukan isim jamak tapi jamaknya amud. Ditutup dengan tiang-tiang mumaddadah. Amud tadi itu yang panjang-panjang, tiang-tiang yang sangat panjang-panjang. Sifa lima goblahu. Fatakunun nar, maka ada itu api dakhilah, ada di dalam atau masuk al-amad. Al-umud atau al-amad ada di dalam tiang-tiang tadi itu. Jadi ibarat wadah begitu, dimasukkan orang-orang tadi itu ke khutamah, ditutup dengan tiang api. Sehingga bawah api, atas api, muka api, belakang api, kanan api, kiri api. Kalau mukanya atasnya itu terbuka, Ya, kalau atasnya tadi itu terbuka, masih panasnya bisa keluar. Tapi ini ditutup dengan kayu-kayu yang dari api juga, yang di dalamnya ada apinya juga. Jadi masuk ke dalam dan ditutup dengan bukan dengan baja, tapi dengan tiang-tiang yang di dalamnya api. Bisa di, bisa kita bayangkan itu. Kenapa kok ditutup? Karena ketika belum ditutup mereka masih bisa meminta bantuan kepada keluarganya yang ada di surga. Hah? Kan diceritakan An afidu alaina mimma razaqakumullah. Kasih apa yang telah Allah berikan kepada kamu lemparkan kepada kita kita ini perlu makan perlu minum itu dan ini maka dikatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin gitu. Allah mengharamkan itu semuanya kepada orang-orang yang kafir. nggak mungkin. Ah, ketika ditutup nggak ada yang dengar sudah yang neraka. Mereka tidak bisa minta bantuan lagi dan mereka tidak bisa menjerit-jerit lagi minta tolong sudah. Ditutup sudah. Jadi enggak bisa mereka berkomunikasi lagi, meminta tolong lagi, berbicara lagi sudah di situ. Alhamdulillah min dalik. Jadi ayat ini menerangkan kepada orang-orang yang kurang ajar terhadap Rasulullah ya. Membicarakan Nabi, mengejek Nabi dan juga para sahabat-sahabat Nabi. Dilecehkan, ditertawakan orang-orang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah orang yang soleh, maka dikhawatirkan dia masuk dalam ayat ini. Nah, kalau dia mati kafir masuk dalam humazatil lumazah dia. Nah itu hati-hati ya. Khususnya para sahabat Rasulullah. Ini oh, ceritakan orang yang ngejek sahabat ini. Orang-orang kafir yang mengejek sahabat Rasulullah. Hmm? Mengejek Rasulullah dan para sahabatnya Rasulullah. Karena itu hati-hati. Jangan dianggap ilmiah kalau mengejek sahabatnya Rasulullah. Satu surah penuh ini mengecam mereka dan menjanjikan hutamah. Huh? dijanjikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Orang biasa aja diejek dosa apalagi orang yang luar biasa seperti mereka.